Demikian pula peristiwa Ghazwatu Bani Lihyan dan Ghazwatu Dhiqarat. Ghazwatu Dhiqarat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengutus pasukannya untuk mengejar sekelompok orang yang membawa lari beberapa ekor unta dan bahkan hingga membunuh pengembalanya dan membawa lari wanitanya dan peristiwa Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu taala anhu yang mengejar mereka sebelum dikejar oleh Rasulullah alaihi bersama dengan beberapa sahabatnya. Kemudian kita masuki pasal yang berikutnya berkata الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر الشهير بن كثير رحمه الله تعالى فصل فصل يوم بركتنيا ثم غزى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني المصطلق kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi Banul Mustaliq dan disebut perang ini dengan perang atau ghazwah Bani Al-Mustaliq Al-Mustaliq min Khuza'ata dari kabilah besar Khuza'ah asalnya Al-Mustaliq ini lakab gelar seseorang seorang lelaki yang bernama Jazimah bin Sa'ad bin Amr yang ia berasal dari kabilah Khuza'ah maka keturunan-keturunannya disebut Bani Al-Mustaliq merupakan kabilah yang merupakan bagian dari kabilah besar yaitu Khuza'ah sebagaimana perang ini juga selain dikenal dengan nama perang Banil Mustalik ia juga dikenal dengan sebutan perang Al-Muraisiyah al Muraisi itu nisbah kepada tempat sebuah tempat mata air yang ada di sana yang disebut Al-Muraisiyah fi Sya'bana min as-sanati sadisah. Di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam memerangi Banu Mustaliq di bulan Sya'ban pada tahun yang ke Wa qila kanat fi sanat khams. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Peristiwa Banu Mustalik ini terjadi pada bulan Syaban di tahun yang kelima. Wal awalu asah. Namun pendapat yang pertama kata Ibnu Katsir rahimahullah adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran wa huwa Ibn Ibnu Ishaq wa ghairi. Dan ini pendapatnya Ibnu Ishaq dan yang lainnya. Bahwa perang Banul Mustalik ini terjadi pada tahun ke-6. Berarti menurut al hafidh Ibnu rahimahullah perang Banul Mustalik ini terjadi setelah setelah perang Khandaq yang terjadi pada tahun ke-5. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, sebagian para ulama mengatakan bahwa perang Banul Mustalik ini terjadi pada bulan Syaban tahun kelima. Berarti pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa Badal Mustalik adalah perang yang terjadi sebelum perang Khandaq. Sebab perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal. Pada bulan Syawal tahun yang kelima. Maka berdasarkan pendapat yang kedua, yaitu Banul Mustalik terjadi pada tahun kelima di bulan Syaban berarti Banul Mustalik perang Banul Mustalik itu terjadi dua bulan sebelum meletusnya perang Khandaq dua bulan sebelum meletusnya perang Khandaq dan ini uh, pendapat yang dikuatkan oleh banyak dari kalangan para ulama di antaranya Musa bin Uqbah Demikian pula Al-Waqidi, Ibnu Al-Qayyim, Qutaybah Ibn Qutaybah dan uh, Ibnu Sa'ad dan yang lainnya. Mereka menguatkan pendapat yang kedua ini. Dan mereka juga menyebutkan alasannya bahwa Banul Mustalik itu terjadinya sebelum perang Khandaq. Sehingga tahun kelima itu lebih tepat pada bulan Sya'ban terjadinya sebelum terjadinya peristiwa perang Khandaq. Banyak dari kalangan para ahli sejarah mereka mengurutkan Banul Mustalik ini disebutkan sebelum meletusnya perang Ahzab. Ya, di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah dan yang lainnya. Wallahu taala a'lam. Lalu apa sebab terjadinya peperangan ini? mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memerangi Banul Mustalik ingin memerangi Banul Mustalik ada beberapa alasan di antara alasan yang terkuat Rasulullah alaihi wasallam memerangi Banul Mustalik sebab Banul Mustalik ini termasuk di antara kabilah yang bersekutu dengan kabilah Quraisy menguatkan pasukan Quraisy yang hendak memerangi kaum muslimin dalam peristiwa perang Uhud dalam peristiwa perang Uhud Banul Mustalik ini mereka turut andil dalam memberi kekuatan kepada kaum Quraisy dalam memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa mereka telah terlebih dahulu memerangi kaum muslimin. Maka ini alasan yang kuat sehingga Rasulullah alaihi wasallam ingin memerangi mereka. Alasan yang kedua karena tempat tinggal Banu Mustalik ini sangat dekat dari kota Mekah. Ya, sangat dekat dari kota Mekah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memungkinkan untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy kecuali mereka harus melewati kampungnya Banu Mustalik. Kampungnya Banu Al-Mustalik sehingga terlihat bahwa Banu Al-Mustalik ini penghalang seakan-akan menjadi benteng terdepannya kaum Quraisy. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka. Karena sebab ini pula. Lalu kata beliau wasta'mala 'ala al-Madinati Abu Dzarrin. Dan beliau mengangkat menjadi pengganti beliau dalam memimpin kota Madinah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa qila dan ada pula yang mengatakan bahwa beliau mengangkat Numailah ibn Abdullah Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu فأغار عليهم وهم غارون على ماء لهم يقال له المريسيع maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerang mereka wahum gharun gharun yani ghafilun dalam keadaan mereka sedang lalai yani tidak ada persiapan tidak ada persiapan mereka sedang lalai di uh, sebuah tempat milik mereka mata air milik mereka yang disebut al-Muraisiyah mereka sedang berkumpul di sana maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka, memerangi mereka dalam keadaan mereka tidak ada persiapan. Nah, maka di sini yang menjadi pertanyaan, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi Banu Mustalik dalam keadaan uh, mereka tidak ada persiapan Mengapa tidak disampaikan terlebih dahulu dakwah ajakan kepada Islam sebelum diperangi? Maka para ulama menerangkan bahawa ada kemungkinan Rasulullah SAW telah menyampaikan dakwah kepada mereka, telah menyampaikan peringatan kepada mereka, mendakwahi mereka sebelum memerangi mereka, sehingga ketika Rasulullah SAW menyerang mereka dalam keadaan telah tersampaikan dakwah tentang Islam dan tentang ajakan agar mereka masuk ke dalam al-Islam. Nah, pada saat mereka berkumpul di Al-Muraisi' maka Nabi alaihi salam menyerang mereka. Oleh karena itu disebut pula perang ini dengan sebutan perang Al-Muraisi' wa min nahiyati Qudayd ila sahil dan tempat tersebut berada di daerah Qudayd ke arah pinggiran ya di daerah Qudayd dan nama Qudayd ini sampai sekarang masih ada Qudayd ke, ke arah Makkah kurang lebih 120 kilo faqatala man qatala minhum wasaban nisaa wa maka beliau pun membunuh siapa yang beliau temui dari mereka dan menawan atau menahan para wanita demikian pula anak-anak mereka jadikan sebagai tawanan wa kana syiarul muslimina yawma idzin amit amit dan adalah syiar kaum muslimin pada saat itu adalah ucapan amit amit disebutkan dalam sirah Ibn Hisham bahawa syiar mereka kaum muslimin dalam peristiwa Banu Mustalik mereka mengatakan ya mansur amit amit ya mansur amit amit amit yakni dari amata yumitu mematikan Ya, dan telah kita terangkan bahwa syiar ini yang dimaksud dengan syiar dalam setiap peperangan adalah istilah istilah-istilah yang menjadi kesepakatan mereka untuk mengenal apakah ini dari kawan atau lawan. Apakah dia dari kaum muslimin atau dia dari orang-orang kafir. Mereka saling mengenal dengan uh, ucapan tertentu dalam hal ini dalam peristiwa Banul Mustalik mereka mengucapkan amit-amit atau ya Mansur amit-amit. Fakana min as-sabi Juwairiyah bintul Harith ibni Abi Dirar Malik bin Al-Mustaliq dan termasuk di antara tawanan tawanan yang ditawan oleh kaum muslimin adalah Juwairiyah bintul Harith bin Abi Dirar penguasa Banil Mustaliq Ya, ini anak penguasa, anak kepala suku atau kepala kabilah Juwairi bintul Harith. Ya, berarti dia termasuk wanita yang terhormat, ya, anak raja. Waqa'at fi sahmi Thabit bin Qais bin syambas Yang kemudian budak ini Juwairiyah ini itu jatuh ke tangan Thabit bin Qais Nushammas, yani menjadi tawanan Thabit berarti menjadi budaknya budak perempuan Thabit Nuqais Nushammas, radhiyallahu taala an khatib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakatabaha maka Thabit uh, menjadikan Juwairiyah ini sebagai budak mukatibah sebagai budak mukatibah. Maksudnya e, ditetapkan dia menetapkan kepada Juwairiyah apabila engkau mampu mendatangkan harta sekian mendatangkan harta sekian maka kamu bebas dari perbudakan. Kamu bebas dari perbudakan. Fa'adda anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tazawwajaha maka Rasulullah alaihi salatu wasallam yang membayarnya Bahkan bukan itu saja, bahkan Rasulullah alaihissalam menikahinya. Karena ketika uh, eh, Thabit bin menetapkan dia sebagai budak mukatibah yang dia harus membayar sekian untuk terbebas dari perbudakan, Juwairiyah ini datang kepada Rasulullah alaihissalam dan mengadukan perihal dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia mendapatkan musibah demikian maka dia meminta kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk memberikan bantuan kepadanya melunasi jumlah yang dengannya dia terbebas dari perbudakan yang dengannya dia terbebas dari perbudakan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantunya ya dan bahkan bukan itu saja dia menawarkan dirinya kepada Nabi Alaihissalam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Juwairiyah bintul Harith radhiyallahu anha. Fasarat ummul mu'minin. Maka jadilah Juwairiyah ummul mu'minin. Yang tadinya dia sebagai tawanan kaum muslimin ya di antara wanita tahanan yang mereka menjadi budak lalu diberdekakan oleh Nabi SAW dan bukan itu saja dinikahi oleh Rasulullah AS menjadi ummul mu'minin dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia masuk ke dalam Islam ya eh, setelah sebelumnya dia menjadi budak dan Thabit Muqais Nushammas menjadikannya sebagai budak mukatibah karena diperintahkan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala fakatibuhum in alimtum fihim khaira jadikan mereka sebagai mukatib apabila kalian mengetahui pada mereka ada kebaikan masuk Islam dan membaik Islamnya maka dilunasi oleh Rasul alaihi salatu wassalam lalu kemudian Rasulullah menikahinya jadilah dia ummul mukminin menjadi mulia Fa'ataqal muslimuna bisababi ذلك mi'ata بيت min Banil Mustaliq قد aslamu. Maka kaum muslimin membebaskan dengan sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi Juwairiyah kaum muslim membebaskan 100 rumah tangga 100 rumah dari Banul Mustalik yang memang mereka juga telah masuk ke dalam al-Islam ya jadi ketika Rasulullah SAW menikahi Juwairiyah, para sahabat melihat, nah kalau Juwairiyah ini istrinya Nabi SAW, berarti kan ini kerabatnya Rasulullah. Orang-orang Banu Mustalik kerabatnya Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Ya. Mungkin ada iparnya, mungkin ada dari kerabat uh, Juwairiyah bintul Harith. Maka mereka merasa berat untuk menjadikan mereka ini tetap sebagai tawanan. Akhirnya dengan pernikahan uh, Rasulullah SAW yang menikahi Juwairiyah, maka kaum muslimin pun para sahabat mereka membebaskan 100 rumah dari Banul Mustalik yang mereka telah masuk ke dalam Islam, lalu mereka dibebaskan dari perbudakan, termasuk ayahnya, ayahnya Al Harith bin Abi Durar juga masuk ke dalam Islam. Ya, masuk ke dalam Islam lalu dibebaskan pula oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, "La a'lamu minan nisa'i a'zama barakah ala qaumiha minha." Saya tidak mengetahui ada seorang wanita yang paling besar berkahnya terhadap kaumnya dari Juwairiyah ini. Juwairiyah bintul Harith radhiyallahu taala anhuma. Wa fi marji'ihi sallallahu alaihi wasallam qala al adu Allah ibnu Ubay bin Salul. Dan pada perjalanan pulangnya Nabi alaihi salatu wasallam berkata al-khabith seorang yang buruk ini tokoh munafikin musuh Allah Abdullah bin Ubay bin Salul ini dalam perjalanan pulang dari Banu Mustalik apa kata Abdullah bin Ubay? La in raja'na ila al-Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Apabila kami kembali ke Madinah, maka orang yang mulia atau kelompok yang mulia akan mengeluarkan dari Madinah yang hina. Yang dia maksudkan yang mulia ini dirinya. Abdullah bin Ubay dan yang bersamanya dari orang-orang munafik. Lalu yang dia maksudkan dengan al-azal yang hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi dia sempat mengatakan apabila kami kembali ke Madinah maka yang mulia akan mengusir akan mengeluarkan yang hina. Yu'arridu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyindir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya ini didengarkan oleh sebagian sahabat di antara Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Faballaghaha Zaid bin Arqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Zaid bin Arqam memberitakan hal ini kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay? Abdullah bin Ubay munafik. Ya, menampakkan seolah-olah dia muslim, hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam menyikapi orang-orang munafik secara zahir bahwa mereka mengaku muslimin. Nah, namun e, kebencian nampak pada lisan dan perbuatan mereka. Sempat didengarkan oleh sebagian sahabat. Maka Zaid bin Arqam menyampaikan ini kepada Rasulullah. Ketika Abdullah bin Ubay datang di hadapan Nabi, wajah Abdullah bin Ubay ya'tadhir. Maka Abdullah bin Ubay datang ya meminta maaf maksudnya mencari alasan wayahlifu makal dan bersumpah bahwa dia tidak mengucapkan itu wallah demi Allah saya tidak mengucapkan itu nah orang-orang munafik dalam urusan bersumpah tidak ada problem bagi mereka biasa sumpah menyebut nama Allah bersumpah di atas kedustaan biasa bagi mereka maka dia bersumpah bahwa dia tidak mengatakan padahal Zaid bin Arqam mendengarkan dengan kedua telinganya radhiyallahu anhu. Untuk itu dia memberitakan kepada Rasul alaihi salam. Namun ketika Abdullah bin Ubay mengatakan saya tidak mengucapkannya demi Allah, saya tidak mengucapkan. Ya Nabi alaihi salam menyikapi secara zahir. Ya. Menyikapi secara zahir, mengkumi secara zahir. Sampai disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa kata Zaid bin Arqam wa kadzabani wa saddaqa Abdullah bin uh, eh, Abdullah bin Ubay. Rasul mendustakan aku dan membenarkan uh, membenarkan ucapan Abdullah bin Ubay bahwa dia tidak mengatakannya. Fa asabani hammun lam yusibni mithlah sehingga aku membuat sedih, aku tidak pernah merasakan kesedihan yang yang sangat melebihi kesedihan kepada saat itu. Rasulullah menolak persaksian Zaid bin Arqam. Nah, karena Nabi alaihi alaihissalam ya menghukumi orang munafik sama seperti kaum muslim yang lain. Ketika dia datang mengatakan saya tidak mengucapkan bahkan bersumpah, ya sudah, dibiarkan. Oleh Nabi alaihi salatu wassalam, fasakata anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta anzal Allah azza wa jalla tasdiqa Zaid bin Arqam fi suratil munafiqin. Maka Rasulullah mendiamkannya hingga Allah azza wa Jal menurunkan firman-Nya membenarkan ucapan Zaid bin Arqam. Turun firman Allah dalam surah Al-Munafiqin. Yaquluna la in raja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al aazz minha al-adhal. Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Naam. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyunya kepada Rasul alaihi salatu wassalam membenarkan apa yang diucapkan oleh Zaid bin Arqam dan bahwa Abdullah bin Ubay dusta dengan pengakuannya di hadapan Rasulullah alaihissalam. Benar dia mengatakan. Nah, maka semakin dihinakan. Sampai kata anaknya, anaknya Abdullah bin Ubay termasuk di antara sahabat Nabi alaihissalam dan dia termasuk orang yang paling berbakti kepada ayahnya yang kafir yang munafik ini. Dia meminta izin kepada Rasulullah alaihissalam. Ya Rasulullah izinkan aku saya akan memenggal kepala ayahku itu. Dia meminta izin untuk membunuh ayahnya sendiri. Namun Rasulullah SAW melarangnya karena beliau khawatir jangan sampai manusia mengatakan bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri karena orang-orang munafikin mereka berbaur dengan kaum muslimin dari para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Maka ini ma'asyar rahimakumullah yang kita bacakan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.